Insyaallah pada malam kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid li syarhi kitab tauhid yang insyaallah pada malam kali ini kita sudah sampai pada bab yang ke-59. Bab yang ke-59, bab maja'a fi munkiril qadar pembahasan terhadap orang-orang yang mengingkari qadar, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata musannif semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, bab maja fi al qadar. Pembahasan terhadap orang-orang yang mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya syarahnya dari judul ini minal wa'idi syadid wa nahwi dzalik. <clears throat> Yaitu apa? <clears throat> Peringatan yang keras, ancaman yang keras terhadap orang-orang yang mengingkari masalah qadar ini. <clears throat> Akhraj Abu Dawud an Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Abihi an ibn Umar radhiyallahu anhuma عنهما Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abdul Aziz ibn Abi Hazim dari bapaknya dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah Qadariyah adalah majusinya umat umat ini yaitu umat umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. In maridu fala ta'uduhum. Seandainya orang-orang yang berkeyakinan Qadariyah ini sakit, fala ta'uduhum, maka janganlah kalian jenguk mereka. Wa in matu seandainya orang Qadariyah ini yang mengingkari Qadar ini meninggal, fala tashhaduhum. Janganlah kalian apa? menghadiri menghadiri pemakamannya. Ini apa? Petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan qadariyah ini. Seandainya mereka sakit, kita dilarang untuk apa? menjenguknya. Seandainya mereka meninggal, kita dilarang untuk apa? menyaksikan yaitu <clears throat> mulai dari apa? menguburkan dan dan seterusnya. Baik. Selanjutnya Wa an Umar maula Hufrah an rajulin minal Ansar dari seorang laki-laki dari Ansar an Hudaifah dari Hudaifah wa huwa Ibnu Yaman radhiyallahu anhuma semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda likulli ummatin majusun setiap umat ini memiliki majus yaitu apa kelompok majusi wa majusu hadil ummah dan majusinya umat ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina yaqulun la qadar yaitu orang-orang yang mengatakan tidak ada qadar tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya berjalan dengan dengan sendirinya Man mata minhum fala tashhadu janazatahu. Maka barang siapa yang mati di antara mereka, janganlah kalian saksikan jenazahnya. Wa man maridha minhum dan barang siapa yang sakit di antara mereka fala ta'uduhu. Janganlah kalian jenguk jenguknya. Wahum syi'atud dajjal. Mereka lah kelompoknya ad-dajjal, kelompoknya orang-orang pendusta, kelompoknya orang-orang yang merusak. Wa haqqun an yulhiqahum bid-dajjal. Dan tepat ketika Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan mereka dengan dengan dajjal. Masya Allah. Ini apa? <clears throat> Betapa bahayanya orang-orang yang mengingkari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang besar karena disebutkan bahwasanya iman terhadap qadar adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun iman yang yang wajib. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala berkata musannif semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya qala Ibnu Umar berkata Ibnu Umar walladhi nafsu Ibnu Umar biadi demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya yaitu demi Allah Subhanahu wa taala lau kana li ahadihim mislu ahadin dahaban seandainya ada salah seorang dari mereka yaitu orang-orang yang mengingkari kodar tersebut mislu uhudin zahaban memiliki satu uhud emas, artinya mas satu gunung uhud emas, summa angfaqahu fi sabilillah ma qabila ma Allahu minhu. Kemudian satu gunung emas itu tadi satu gunung um, Uhud emas diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Hatta yu'mina bil qadar sampai dia itu mau beriman terhadap al-qadar, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ini apa? Ya, seluruh amalan sebesar apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari Qadar. dikatakan di sini apa? Ya, tidak akan di, diterima. Thumma sadalla biqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar tadi menyatakan yang demikian berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau beliau mengambil dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al iman antuk minabil billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Iman, keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, engkau beriman terhadap kodar yang baik atau yang yang buruk. Nah ini di, di apa? dimasukkan dalam keimanan yaitu iman terhadap al-qadar. Iman terhadap al-qadar. seandainya seorang ini apa? istidlalnya Ibnu Umar Seandainya ada seorang yang mengingkari kodar, mereka itu mengamalkan suatu amalan yang besar. Dicontohkan di sini yaitu apa? Infak fi dengan emas satu gunung Uhud maka ini tidak akan diterima sampai mereka itu apa? rujuk kembali mengimani kodar dengan imanan yang yang benar. Taib ini masya Allah betapa pentingnya terkait dengan keimanan masalah kodar ini. Penjelasannya hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar ini akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, wa Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah. Wan Yahya ibni Ya'mar qala kana ini Yahya dia itu bercerita kana awwala man takallama fil qadal bil Basrah Ma'bad al-Juhani. <clears throat> yang pertama kali yang mempermasalahkan permasalahan qadar ini di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Fantolaktu kemudian dia bercerita, Fantolaktu ana, maka aku pergi wa Humaid ibn Abdurrahman dan Humaid ibn Abdurrahman hajaini au mu'tamaraini yaitu untuk menunaikan haji atau umrah. Nah ini, ini yang dilakukan oleh siapa tadi? Yahya. Ketika dia mendengar Ma'bad ibnu Al-Juhani, yaitu apa mengingkari membicarakan masalah qadar ini. Dia pergi ke, ke Mekah untuk menunaikan haji atau umrah. Fakulna kemudian mereka berdua mengatakan ahad ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Seandainya kami nanti bertemu dengan seorang di antara sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kami akan menanyakan kepadanya kepada seorang tersebut terhadap sesuatu yaitu orang-orang yang mereka itu mengingkari permasalahan qadar ini. Nah, ini perkataan siapa? Yahya dan yang tadi. Dia pergi ke Mekah dan dia berharap seandainya bertemu salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mengadu dan bertanya tentang hukumnya orang yang mengingkari kodar ini. Fawafakallahu lana Abdullah ibni Abdullah ibnu Umar dakhilal masjid. Maka Allah memberikan taufik kepada kami. Kami dipertemukan dengan siapa? Abdullah ibnu Umar. Dakhilal masjid. Ketika itu dia masuk ke dalam masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Kemudian apa? Aku kelingi, aku dempeti dia, yaitu siapa? Abdul bin Umar. Aku dempeti, yaitu aku dengan sahabatku tersebut. Fadonantu anna sahibi filul kalam ilayya. Dan aku mengira, maksudnya dia itu mengisyaratkan temannya tadi, agar aku yang mengatakan terhadap, yang menceritakan terhadap Abdullah bin Umar tadi. Fakultu, maka aku katakan, aku katakan, Abu Abdurrahman, wahai ini Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalina unasun yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya telah ada di nampak pada kami yaitu orang-orang di sekitar kami unasun sekelompok manusia yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. <clears throat> Wa al-ilma. Mereka juga apa? mempelajari ilmu, menuntut ilmu yas'amuna Allah pada wal amru unfun. Dikatakan di sini, mereka itu menyangka tidak ada apa? Tidak ada permasalahan qadar, tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal amru unf dikatakan di sini dan perkara ini adalah perkara yang ringan. Mereka menganggapnya apa? Ya biasa saja gitu kan. Mengingkari qadar ini bukan suatu permasalahan yang yang besar. Fakola kemudian Abdullah bin Umar mengatakan faidalaki taulaika seandainya engkau ketemu terhadap mereka, fa'akhbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka, anni bari'un minhum, bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri terhadap keyakinannya mereka, yaitu keyakinan apa? Mengingkari kodar tersebut. Wa annahum bura'un minni dan mereka juga berlepas terhadap terhadap diriku. Artinya apa di sini? Tidak mau apa? Gak ada hubungannya gitu kan? Ini sudah terlepas dari dari daerah Islam. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Dan ini adalah janjinya atau ini apa? Sumpahnya Abdullah bin Umar. Lau anna seandainya lau anna li ahadihim mithla uhdi dhahabin fa'anfaqahu ma qabilahu Allah minhu. Seandainya salah seorang dari mereka yaitu orang-orang yang mengingkari kodar tadi memiliki satu gunung Uhud berupa emas, fa'angfaqahu, kemudian semuanya diinfakkan, maka bilahullahu minhu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima infaknya tersebut. Hatta yu'mina bil qadar. Sampai mereka itu beriman terhadap terhadap qadar. Nah ini. Ini ya. <clears throat> Ini apa pendapatnya atau jawaban dari Abdullah bin Umar tadi menunjukkan bahwasanya permasalahan kodar bukan seperti anggapan mereka permasalahan yang remeh akan akan tapi ini ada permasalahan yang besar terkait dengan diterima atau tidak terimanya amalan seseorang. Sumakal kemudian beliau mengatakan hadis hadisni hadasani Umar bin Khattab bukan hadis hadisni hadasani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab yaitu bapaknya telah berbicara <clears throat> berkata terhadapku Qala Umar bin Khattab mengatakan bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayad bayad siyabi. Muncul kepada kami ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, muncul seorang yang apa? Bajunya ini sangat putih syadidu sawadi syahri yang rambutnya ini sangat-sangat hitam la yura alaihi asharu safar yang tidak ada bekas safar pada orang tersebut nah ini ketika siapa uh, Umar bin Khattab duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritanya seperti itu muncul seorang yang bajunya ini sangat putih yang rambutnya sangat sangat hitam dan tidak ada apa bekas safar artinya apa dia itu bersih gitu ya wala ya'rifuhu minna ahadun dan salah seorang dari kami tidak mengetahui siapa siapa dia ini hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia itu duduk mendekati nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi mendekatkan dua lututnya dengan lututnya nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya Waqala kemudian dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan tentangku, tentang apa? Tentang Islam. Kabarkan kepadaku tentang tentang Islam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al Islamu antasyada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah wa tuqimas shalah dan engkau mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakat dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan dan engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila dan engkau menunaikan haji apabila engkau mampu menunaikan apa perjalanan haji haji tersebut. Baik. Di sini apa jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan dengan rukun Islam yang yang lima tersebut. Kala ketika seorang laki-laki tersebut <clears throat> mendengar jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan sodakta. Betul, jawabanmu adalah jawaban yang yang benar. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Maka kami, yaitu umat dan para sahabat yang lain, mereka itu terheran-heran, bertanya akan tapi apa? Dia itu membenarkan pertanyaan tersebut. Karena pada umumnya orang yang bertanya, bertanya adalah tidak mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, tapi di sini dia bertanya kemudian membenarkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Umar dan para sahabat yang lain ber, terkejut dengan dengan perkataan seorang laki-laki tersebut. Kala kemudian laki-laki tersebut mengatakan, Fa'akbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Antuk minabillahi. Engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi. Terhadap kitab-kitabnya. Wa rusulihi. Rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan engkau beriman terhadap qadar yang baik maupun yang yang buruk. Nah ini, ini adalah dalilnya Ibnu Umar yang menyatakan apa bahwasanya orang yang berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas itu tidak akan diterima selama dia itu belum beriman pada qadar ini. Karena apa? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari keimanan atau disebut sebagai rukun dari keimanan adalah keimanan terhadap terhadap qadar. Kemudian laki tersebut menjawab sodakta. Engkau benar. Kala fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Kala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta budallah ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau itu melihatnya. Fa'ilam takun tarah fa innahu yarak. Seandainya engkau tidak bisa melihatnya, fainnahu innahu yarak sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah, ini apa? Ihsan di dalam di dalam beribadah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu kunci apa? Agar ibadah seorang menjadi ibadah yang yang sempurna. Senantiasa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena dia apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijadikan sebagai tingkatan di dalam keislaman seorang yang pertama kali dia itu apa? Islam. Setelahnya itu al-iman, setelahnya itu ih, ihsan. Ini adalah tingkatan yang yang tertinggi dari keislaman seseorang. Dia itu sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala akhbirni 'anis sa'ah. Laki tersebut berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kabarkan kepadaku tentang tentang hari kiamat, kapan terjadinya?" Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang yang bertanya. Artinya apa? Sama-sama tidak mengetahuinya. Qala kemudian <clears throat> lagi tersebut mengatakan fa'akhbirni an amaratiha yaitu kabarkan tentangku tentang ciri-ciri atau alamat-alamat dari uh, kiamat tersebut. Qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab antalidal amatu rabbataha seorang pelayan, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antarul khufatal ghuratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang tidak pakai alas kaki, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba apa? Untuk me, apa? meninggikan bangunan mereka berlomba-lomba untuk membangun suatu bangunan. Kala kemudian kau, <clears throat> Umar bercerita orang tersebut ber, pergi. Falabistu salasan wa fi riwayatin malian. Falabistu. Maka setelah beberapa hari, summa qal, Nabi saw bertanya kepadaku, "Ya Umar, atadri man Tahukah engkau siapakah orang yang bertanya tadi?" Qultu aku katakan yaitu Umar mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya yang yang mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Dialah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama agama kalian. Tayyib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini dibawakan oleh muallif hadis ini yaitu pada poin yang kedua intinya syahidnya ada yang kedua terkait dengan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan iman disebutkan salah satu dari keimanan tersebut atau rukun dari iman adalah antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi engkau beriman kepada qadar baik itu takdir yang buruk atau yang yang baik Baik, selanjutnya <clears throat> beliau mengatakan fafihad dalam hadis di dalam hadis ini annal imana bil qaba bil qadar sesungguhnya keimanan terhadap qadar min usulil imani sittah al madhurah adalah salah satu <clears throat> pokok-pokok keimanan yang enam yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrih, maka seandainya ada seseorang yang tidak beriman kepada qadar yang baik atau yang buruk, faqad taraka aslan min usuliddin wa jahadahu. Maka dia telah meninggalkan salah satu usul, salah satu pokok di antara pokok-pokok apa agama dan dia itu telah mengingkari pokok tersebut. Nah ini, kalau meninggalkan apa? Salah satu dari pokok-pokok keimanan tersebut, maka dia itu meninggalkan salah satu pokok dari pokok-pokok agama ini dan mengingkarinya. fayusbihu man qala Allahu man qala Allahu fihim. Maka yang demikian orang yang meninggalkan salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman dengan sebagian apa yang datang di dalam kitab wa takfuruna bi ba'd dan engkau mengkufuri tidak meyakini dengan yang lainnya? Nah ini kondisinya orang-orang yang mengingkari kodar tersebut. Seperti apa? Seperti digambarkan di sini orang-orang yang beriman terhadap sebagian yang ada di dalam kitab dan mengkafirkan atau apa tidak mengimani sebagian yang yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada berapa penjelasan tadi jelaskan bahwasanya apa? Keimanan terhadap kodar ini sebanding dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala Artinya orang yang mengakui iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kepada qadar ini juga juga wajib. Karena iman kepada Allah ini rukun di antara rukun-rukun keimanan yang enam. Demikian juga iman terhadap terhadap qadar. Baik, selanjutnya qala al-musannif rahimahullahu taala. Musannif rahimahullahu taala berkata, "Wa Ubadah wa bin Samit dari Ubadah bin Samit annahu qal libnihi sesungguhnya dia berkata kepada anaknya ya bunayya wahai anakku innaka lan tajida ta'mal iman sesungguhnya engkau tidak akan merasakan nikmatnya keimanan lezatnya keimanan hatta ta'lama sampai engkau mengilmui meyakini annama asabaka lam yakun yukhti'aka sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mengenaimu Taib. Hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun ikhti'aka. Engkau tidak akan merasakan nikmatnya keimanan, lezatnya keimanan sampai engkau meyakini bahwasanya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak mengenaimu lam yakun yukhti'aka. Engkau meyakini hal tersebut tidak akan mengenaimu. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak akan mengenaimu, engkau juga meyakini tidak akan apa mengenai dirimu. Iya. Artinya apa? Engkau beriman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala Sami itu kemudian dia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalama khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, kemudian Allah berfirman kepadanya, yaitu memerintahkan kepada kolam tersebut. tuk tulislah. Faqala, qala menjawab, Rabbi wa mada aktub. Rabbu apa yang aku tulis? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah." Tulislah segala ketetapan segala sesuatu sampai terjadinya hari hari kiamat. Nah ini takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah ditulis oleh kolam tadi. Mulai apa? Mulai kolam itu menulis sampai terjadinya hari hari kiamat. Ya bunaya. Kemudian Ubadah bin Samit mengatakan, wahai anakku, kami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyakul. Aku juga mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ber, ber, ber, bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang mati tidak atas keyakinan yang seperti ini, falaysa minni, maka dia itu bukan kok golonganku. Wa fi riwayatin Ahmad dan di dalam riwayat yang lain riwayatnya Ahmad Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam pena. Faqala lahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Uktub." Tulislah fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka apa? Berjalanlah fi tilka sa'ah pada waktu itu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah sampai apa yang terjadi di hari kiamat nanti. Ini apa hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan permasalahan kodar ini. Permasalahan kodar ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi riwayat Ibni Wahab, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi, maka barang siapa yang tidak beriman kepada kodar yang baik atau yang buruk, ahraqahullahu bin nar. Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya dengan dengan api. Mas, Masya Allah. Ini ya akibat orang-orang yang tidak meng, tidak mengimani kodar tersebut. Ini sangat-sangat biasa, bukan permasalahan yang yang ringan. Baik, syarah dari penjelasan hadis ini, qauluhu wa'an ubadah Kota taqaddama fi babi fadli tauhid. Ini penjelasan ubadah riwayatnya beliau ini sudah dijelaskan dalam apa? Tentang beliau ini telah dijelaskan dalam apa? Bab keutamaan tauhid. Wa hadis hada dan hadis hadisnya ini rawahu Abu Dawud diriwayatkan oleh Abu Abu Dawud wa rawahu Imam Ahmad bi, bi kamalihi dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan dengan sempurna. Faqala <clears throat> berkata haddasan al-Hasan haddasan al-Lais an Muawiyah an Ayub ibn Ziyad حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي Qala, nah ini perkataan siapa? Ubadah. dakol dakhaltu ala Ubadah. Ini ceritanya ya. Aku masuk kepada siapa? Ubadah, mengunjungi Ubadah. Wa huwa maridun atakhayilu fihil maut. Dia itu dalam kondisi apa? Ubadah itu dalam kondisi sakit yang ini apa maritnya ini sakitnya ini tanda-tanda kematiannya sudah sudah ada. Fakultu Kemudian aku katakan, ya abdah wahai bapakku, sini wajtahidli. Apa? Berikanlah wasiat kepadaku. Fakola ajlisuni. Dia mengatakan, dudukkan aku dulu. Kola kemudian dia berkata, ya bunanya, wahai anakku, inna kalan tajda to'mal iman. Sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan kelezatan iman, kenikmatan keimanan walan tablugha haqiqatal ilmi billah dan engkau tidak akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sebenarnya hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi sampai engkau beriman terhadap qadar yang baik dan dan yang buruk. Nah ini, ini nasihatnya apa ibadah kepada anaknya tersebut. Kultu kemudian aku katakan, ya abta wa kaifa a'lam ma khairun ma khairul qadar wa syarrihi <clears throat> Bagaimana aku mengetahui kodar yang baik dan yang buruk tersebut? Qala Ubadah menjawab, ta'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak. Yakinilah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan kepadamu lam yakun yusibak. Engkau pasti itu tidak akan apa? Tidak akan menimpamu. Yakin yang demikian itu. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka sesuatu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpamu, tidak akan apa meleset darimu. Artinya apa? Pasti itu akan akan terjadi. Yakinilah yang demikian ini. Ya bunayya, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam pena. Faqala lahu kemudian Allah berkata kepadanya uktub tulislah fajra fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka sejak ditulis tersebut berlangsunglah mulai saat itu sesuatu yang terjadi sampai hari hari kiamat. Ini berdasarkan apa? Takdirnya, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ini dalil-dalil dari awal disebutkan dalil yang terkait dengan apa? Adanya atau wajibnya beriman terhadap, kodar tersebut. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunaya wahai anakku, in mutta seandainya kalian mati, seandainya engkau mati, walas ta'ala jalika dan engkau tidak meyakini yang demikian tadi. Tidak meyakini kodarnya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang baik atau buruk, dakhol tanar, engkau akan masuk ke dalam ke dalam neraka. Taib, ini apa? Ini adalah penjelasan yang terkait dengan wajibnya seorang beriman terhadap ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan bahayanya orang-orang yang tidak mengimani perkara qadar ini. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Dikatakan di sini dakhol tanar, engkau masuk ke dalam ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di sini dijelaskan wa fi hadzal hadis wa nahwi. Di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya bayanu sumuli ilmillahi ta'ala. Ini adalah menjelaskan sumul yaitu lengkapnya menyeluruhnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala wa ihatatihi bima kana wa ma yakunu fid dunya wal akhirah. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang telah terjadi. Artinya apa? Allah mengetahui sesuatu yang manusia sekarang itu tidak mengetahui yaitu perkara yang yang telah lampau. Wa yakunu dan sesuatu yang akan terjadi fid dunya wal akhirah di dalam kehidupan dunia dan dan akhirat. Nah, ini penjelasan atau di antara faedah dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Ini menunjukkan lengkapnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang sudah terjadi atau perkara-perkara yang akan terjadi, baik itu dalam urusan dunia atau di dunia kehidupan dunia ini atau kehidupan di di akhirat nanti. Kama qala ta'ala hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan tujuh langit dan bumi yang semisalnya. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah turun di antara langit tersebut. Lita'lamu yang demikian agar kalian meyakini mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap sesuatu qadirun, menguasainya wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah terhadap sesuatu meliputi ilmunya. Nah ini, ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang gaib, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ini adalah penjelasan atau penguatan dari ayat Al-Quran dari hadis-hadis yang sebutkan di di atas tadi. Kemudian wa imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad rahimahullah taala ber, berkata, "Lama su'ila 'anil qadar." Ketika beliau ditanya tentang qadar, qala al-qadaru qadratur rahman. Qadar adalah ketetapan Ar-Rahman. Istahsana hada Ibnu Uqail min Ahmad rahimahullah taala wal makna annahu la yamtani'u an qudratillahi syai'un. Sesungguhnya la yamtani'u, tidak apa terhalang dari sesuatu pun dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufatul qadar qad jahadu kamala qudratillah qudratillahi ta'ala fadallu an sawa'is sabil dan orang-orang yang mengingkari qadar, mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Telah Jahadu mengingkari kamal kesempurnaannya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fadallu maka mereka sesat an isabil dari jalan yang yang lurus. Taib ini hukumannya atau apa? Hukumnya orang-orang yang mengingkari qadar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah keluar dari jalan yang lurus. Jalan yang yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau Syekhul Islam rahimahullah taala berkata Syekhul Islam semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya wan nasu fi babi khalqir rabbi wa amrihi walima fa'ala dzalik ala tarafaini wa wastun dan manusia terhadap apa ciptaan Allah yaitu apa penciptaan Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala wa amri wa amrihi dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada dua kelompok, maksudnya kelompok yang keliru, wawastun dan satu kelompok yang yang benar. Fal qadariyah, adapun qadariyah yaitu orang-orang yang mengingkari qadar ini, mereka meyakini tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala wal fal tu minal mu'tazilah dan Qadariyah dari golongan Mu'tazilah <clears throat> wa ghairuhum dan selainnya wasadu ta'dima Rabbi Ta'ala. Sebenarnya ketika mereka itu menyeleweng dari qadar ini yang benar ini, mereka itu meniatkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bitanzihi amma dhannuhu kubhan minal af'ali wa dhulman. Dari apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka sangka, dari keburukan-keburukan seandainya yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ditetapkan dari fiil-fiilnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kezaliman. Ini maksudnya mereka. Maksudnya itu adalah baik. Agar Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang yang zalim fa'angkaru umuma kudratihi wa masyiatihi. Kemudian mereka mengingkari keumuman kudrahnya Allah dan masyiah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'aluhu khaliqan li Kemudian dia menetapkan bahwasanya Allah tidak menciptakan sesuatu pun wala annahu masya'akana dan juga tidak masya'akana sesuatu yang dikehendaki ini tidak akan terwujud wama yasa lam yakun dan suatu yang tidak dikendaki ini akan dan suatu yang kendaki ini akan tidak akan terwujud. Ini keyakinan mereka. Sesuatu yang tidak dikendaki Allah ini akan terwujud. <clears throat> dan suatu yang tidak dikendaki ini apa tidak tidak terwujud. Masya Allah. Dibulak balik. Balqalu bahkan mereka mengatakan yasa'u ma la yakun. Menghendaki sesuatu yang tidak terjadi. Wa yakunu ma la dan menjadikan sesuatu yang tidak dikendakinya. Nah ini, ini apa? Keyakinan orang-orang Qadariyah tersebut. Summa innahum. Kemudian mereka wada'u li rabbihim syari'atan fima yajibu alaihi wa yahrum bil qiyasi ala anfusihim. Mereka meletakkan aturan-aturan kepada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala fima yajibu alaihi yaitu suatu yang wajib bagi Allah wa yahrumu dan suatu yang tidak boleh bagi Allah. Artinya apa? Ini sifat ini wajib bagi Allah. Sifat ini tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Bil kiasi ala anfusihim. Ukurannya adalah dengan mengkiaskan terhadap diri diri mereka sendiri. Wa fit takdiri. Kemudian mereka mengatakan atau sudah menghukumi terhadap perkara takdir. Wa bihadal kias. dan membolehkan kias yang semacam ini yaitu kias al-fasid yang rusak Allah syabbahu fihi al-khaliq bil makhluk yang kiasnya tersebut menyerupakan pencipta dengan makhluknya fadallu wa adallu maka yang demikian tersebut orang tersebut menjadi sesat dan menyesatkan yang yang lainnya Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dari cerita ini niatnya qadariyah ini sebenarnya bagus ya niatnya saja ini niat yang yang bagus pengen mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari fiil-fiil, perbuatan-perbuatan yang yang buruk. Ini niatnya. Akan tetapi jalan yang mereka tempuh bukan jalannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang sampai apa? Bukan kebaikan akan tapi adalah dolu sampainya mereka itu ke dalam kesesatan. Fa'adallu seandainya keyakinan yang demikian ini disebarkan, fa'adallu bisa menyesatkan yang yang lainnya. Nah, di sini ada ibro Ada apa? Suatu uh, ilmu yang sangat penting. Bahwasanya dengan niat yang baik saja ini tidak cukup untuk apa? Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya niat saja tidak cukup dari dari apa? Kisahnya ini. Yang bisa menyempurnakan dari niat kita adalah meniru tata cara beramal, tata cara beribadah sesuai dengan caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ini agar kita itu selamat. Yang pertama yaitu mengikhlaskan, berniat baik dalam beramal tersebut. Yang kedua yaitu apa? Mencontoh caranya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bab ini mu'alif ingin apa? Mengingatkan kepada kita bahwasanya permasalahan qadar adalah permasalahan yang besar permasalahan terhadap kodar. Kodar yang baik atau kodar yang buruk. Sama. Ini wajibnya beriman terhadap seperti imanan kita terhadap Allah, terhadap malaikat Allah, terhadap rasul-rasulnya, terhadap kitab-kitabnya. Maka tidak bisa apa? Di, dibedakan. Iman kepada Allah wajib, iman kepada kodar ini tidak tidak wajib. Tidak seperti itu. Ini adalah permasalahan besar yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya amal kebaikan seorang sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya ini belum beriman terhadap kodarnya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah pembahasan kita cukupan di sini. <clears throat> Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan syarah dari apa bab tapi ini. Baik, mungkin ada sesuatu yang kurang jelas atau sesuatu yang ingin sampaikan silakan.